Yunus 106 Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk fa in fa'alt fa innaka idzan min yang itu tidak memberimu manfaat sama sekali tidak memaborotkanmu sama sekali kalau kamu lakukan sungguh kamu termasuk orang zalim. Wa iyam saskallahu bidur fala kashifalahu illahu. Jika Allah menurunkan madarat kepadamu tidak akan ada yang bisa angkat kecuali dia. Wa iyuridka bi khair fala radda li fadlih dan jika Allah inginkan untukmu kebaikan, tidak akan ada yang bisa menghalanginya. Yusibu bihi man yasha'u min ibadih. Wahuwal ghafurur rahim. Allah berikan itu kebaikan kepada yang Allah kehendaki dari hambanya. Dan dia maha pengampun, maha penyayang wa nadhairuha fil Qur'an aksar min antuhsar. Dan yang serupa dengan ini banyak dalam Quran, tidak terbatasi. Yang intinya ayat-ayat itu menegaskan bahwa manfaat, madarat, kebaikan apapun bentuknya diinginkan manusia kejelekan apapun itu namanya yang ditakuti manusia itu semua hanya Allah yang kuasa. Dan bahwasanya selain Allah sama sekali tidak bisa, tidak mampu untuk menentukan atau cawi-cawi untuk ngobok-ngobok misalnya. Ya sudah Allah yang tentukan misalnya. Bulan dapat madorot Fulan dapat manfaat, kebaikan. Kemudian dia cuman ah jangan semua, setengahnya saja. Yang setengah lainnya dikasihkan ke fulan yang lain, gak bisa dia. Untuk angkat madorat dari fulan atau suatu kaum selain Allah tidak punya kemampuan sedikit pun. Ayat tentang ini banyak sekali dalam Quranul Karim. Qauluhu wa tiwalatu syirk. Adapun tiwala yang disebutkan syirik tiwala disebutkan syirik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijelaskan oleh musannif huwa syai'un yasna'una sesuatu yang mereka juga yang bikin yaz'umuna annahu yuhabbibul mar'a ila zawjiha war rajula ila imra'atihi mereka mengira ya, keyakinan mereka dengan sesuatu itu si wanita lebih dicintai suaminya atau agar sang suami lebih dicintai istrinya. Wabihada fasarahu Ibn Mas'ud Rawil hadith Kama fi sahih Ibn Hibban Wal hakim dan itu penafsiran Ibn Mas'ud radhiyallahu an sahabat yang meriwayatkan hadis itu seperti yang di dalam riwayat Sahih Ibnu Hibban dan Mustadrak Hakim Kalau yang mendengarkan pada Ibn Mas'ud Ya Aba Abdurrahman Hadih ruqa wa tamaim Qad arafnaha Wahai Abu Abdurrahman Kunya beliau Rukya, Tamaim, kami faham syirik seperti apa yang dikatakan syirik. Sama tiwala, tapi tiwala apa itu? Qala syai'un yasna'uhun nisa yatahabbabna ila azwajihin. Sesuatu yang dibuat wanita agar lebih dicintai oleh orangnya. Qala Hafid kata Hafid Atiwala dikasril musanna dengan kasrohnya titik dua ti ati. Wafat hilwau, wau waw wawnya fathah tiwa walam mukhaffafa dan lamnya mukhaffafa tiwalah tidak tasdid agar tidak dibaca atiwallah. misalnya tapi takfif at-tiwala syai'un kanatil mar'atu tajlibu bihi mahabbata zawjiha sesuatu yang masyarakat jahiliyah dulu perempuannya buat untuk dia eh, dicintai suaminya atau suaminya hanya agar hanya cinta padanya tidak berpikir kepada wanita lain wa huwa darbun minas sihr dan tiwala ini salah satu bentuk dari sihir wallahu a'lam wa kana minasyirik dan tiwala ini syirik seperti yang Rasulullah SAW sebutkan lima yuradu bihi min daf'il madar wa jalbil manafi' min ghairillahi ta'ala karena orangnya yang menggunakan tiwala ini berkeyakinan tiwala itu mampu mendatangkan manfaat. Ini manfaat sekarang yang mereka maukan. Agar dia dicintai suaminya atau si laki agar dicintai istrinya. Hmm. Agar tunduk dan patuh kepada pasangannya sama sekali atau terhindar dia dari bentuk maborot dan seperti yang beliau katakan minas sihir dan kita tahu sihir adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala aseher termasuk syirik karena dia bisa lakukan semua itu dengan bantuan dan pertolongan para syaitan dari kalangan jin dia harus musyrik kepada Allah serupa dengan wala ini kalau di kalangan awam hadahumullah itu biasanya a'azzakumullah darah head ketika istrinya head itu diambil sebagian tentunya diperintah oleh dukunnya dan syaitonnya eh, sekian ya ini sedikit kemudian dicampurkan di minuman suaminya dengan mantra-mantra tertentu yang dia baca-baca entah apa itu ah. tujuannya agar si suami sangat cinta kepada dia tiwala nah, atau kemudian tunduk dan manut mengiyakan dan mengikuti segala tuntutan dan kemauan istrinya rasulullah al Seperti tadi beliau sebutkan itu syirik karena ketergantungan kolbunya untuk dapat manfaat atau terhindar dari madarat ketergantungan itu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bentuk semacam ini mereka namakan al-ataf atau sihir al-ataf. Al-ataf rantai ini yang didapati ini lupa dengan mereka Waliyahzubillah Agar si perempuan Cinta padanya Atau si lelaki Cinta kepadanya Pada si perempuan Kebalikannya Untuk menimbulkan kebencian dan permusuhan persatuan di antara mereka itu mereka namakan as sihir absorb agar benci dan musuh seorang laki kepada istrinya atau seorang istri kepada suaminya. Qalal musannif wa an Abdullah bin Ukaim sudah kemarin. Hadis Abdullah bin Ukaim ini kayaknya. Abdullah bin Uqaim radhiyallahu anhu marfu'an Man ta'allaqa syai'an wukila ilai Rawahu Ahmad wa Tirmidhi Dari Abdullah bin Uqaim Bahwa Rasulullah SAW bersabda Yang bergantung kepada sesuatu dipasrahkan kepadanya diriatkan Ahmad dan Tirmidzi. Warawul Hakim juga diriwayatkan Abu Dawud serta Hakim. Wa Abdullah ibnu Ukaim Adapun perawinya Abdullah bin Ukaim huwa bidhammil muhmalah musagharan dengan domahnya ain muhmalah tanpa titik agar tidak dibaca Ukaim tapi dia ukaim dan diperjelas musaghar bentuknya tasghir fuail ukaim agar tidak dibaca akim Kirim Wayukanna Aba Ma'bad Al-Juhani Al-Kufi dikunyai Abu Ma'bad Al-Juhani Al-Kufi dari Kufah Qala Al-Bukhari kata Imam Bukhari rahimahullah adraka zamanan Nabi sallallahu alaihi wasallam Wala yu'raf lahu sama'un sahih Beliau sempat menjumpai zaman Rasulullah sallallahu tetapi tidak diketahui sang beliau riwayat yakni sama yang sahih dari Rasul SAW. Wakadha qala Abu Hatim Serupa dengan Bukhari Itu pula komentar Imam Abu Hatim Rahimahullah Serupa dengan itu pula ini selain Bukhari Abu Hatim ada juga Imam Abu Zur'ah Imam Ibnu Hibban Ibnu Mandah dan Abu Nuaim keenam-enamnya A'imah imam-imam besar dalam hadis mengatakan hal yang sama. Wa Abdullah bin Ukaim tidak diketahui tentang pendengarannya yakni riwayatnya langsung dari Rasulullah SAW. Bahkan Imam Baghawi katakan tentang beliau ini yushakku fi diragukan tentang pendengarannya ini tentang riwayatnya langsung kalau langsung Rasulullah alaihi wasallam tetapi yang ini kalau sampai pada tiga bukan yusak karena Imam Bokowi katakan para ulama yang lain mengkritik Baghawi rahimahullah karena Ibn Uqaim tidak mengatakan sami'tu Rasulullah SAW. Aku mendengar Rasulullah berkata begini. Nah, kalau beliau berkata begitu, seandainya itu yang beliau katakan, aku dengar Rasulullah, baru mungkin pernyataan Baghawi mustaqim diragukan. Um, Aima semua di Ibnu Hibban, Ibnu Mandah, Abu Nuaim, Had, Abu Hatim, Abu Zuram mengatakan tadi. Nah, Qala al-Khatib sakanal Kufah. dia tinggal di Kufah wa qadimal madain fi hayati Hudzaifah dari pun datang ziarah masuk ke kota Madain di masa ketika Hudzaifah masih hidup radhiyallahu anhu wa kana fikotan dan beliau thiqah terpercaya Perkara Ibnu Sa'ad an ghairihi annahu mata fi wilayatil Hajjaj. Kata Ibnu Sa'ad menukil dari sebagian a'immah bahwa Abdullah bin Ukaim meninggal di masa kepemimpinan Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi. Artinya dari penjelasan ini dinukil oleh Imam Abdurrahman tampak kalau riwayatnya berarti berarti apa? Bukhari, Abu Hatim, Abu Zur'a, Ibn Hibban, Ibn Manda, Abu Noem, Khot, e, Bagawi semua tadi mengatakan tidak diketahui pendengaran langsung dari dia kepada Rasul Wasallam Berarti riwayat ini mursal tampak kalau dohirnya riwayat ini riwayat yang mursal karena Abdullah bin Oken tidak langsung mendengar dari Rasul Sallam. Nah, hanya saja hadis Abdullah bin Ukaim dikuatkan syawahid syawahid riwayat-riwayat yang menguatkan hadis ini banyak seperti hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang telah lalu dan yang lainnya maka menguatkan Hadis ini makanya hadis dihasankan oleh Imam Al-Albani rahimahullah Syekh Nasir Al-Albani menghasankan hadis ini dalam silsilah sahihah. Melihat syawahidnya yang banyak. Riwayat-riwayat lain yang mendukung dia sama yang bergantung dengan sesuatu akan aku serahkan padanya. Ini perlu diketahui agar tidak diduga bahwa al-imam imam, imam Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullahu taala agar tidak diduga bahwa beliau hanya tahu riwayat Abdullah bin Ukem ini. Karena beliau pun faham imam. Cuman seperti Bukhari rahimahullah yang beliau inginkan ikhtisar seringkas mungkin. Karena kitab bukan kitab hadis. Artinya layaknya seperti silsilah sohihau panjang nanti. Riwayat dibahas susana komari dan syawahidnya yang menguatkan apa di riwayat mana. Ya panjang nanti. Sementara beliau ingin seringkas mungkin satu riwayat isyarat kepada riwayat-riwayat lain yang ada yang menguatkan dia. Bukhari sering demikian mengisyaratkan satu riwayat dibawa walaupun mungkin ada kelemahan padanya judul bab nah, tarjama nah, Baiklah beliau pun tahu dan faham Selain Harun Ukem yang paling masyhur Dalam bab ini Tentang tamaim Atau celaan serta larangan tentang tamaim hadis Abdullah bin Zubair yang paling ma'ruf man ta'allaqa syai'an wukila ilai yang bergantung kepada sesuatu dipasrahkan padanya karena dia yang paling masyhur paling ma'ruf maka itu yang dibawakan oleh al-imam rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah Qauluhu man ta'allaqa syai'an wukila ilaih Yang bergantung kepada sesuatu dipasrahkan padanya At-ta'alluq yakunu bil qalb wa yakunu bil fi'l wa yakunu bihima Ketergantungan itu bisa dengan kolbu Hati Buatan bisa dengan kedua-duanya. Terlihat sekali perbuatannya kalau orang ini tergantung sekali dengan sesuatu itu. Nah, dia nggak akan merasa nyaman, tidak tenang dan gelisah kalau itu belum ada padanya. Misalnya dia terbiasa menggunakan gelang, terbiasa menggunakan sabuk, terbiasa membawa apa begitu untuk melindungi dirinya. Ketika itu nggak ada, hilang, ketelisut, nah, gelisah dia bingung mana itu, mana, mana. Kelihatan sekali dari perbuatannya kalau dia tergantung kepada itu. Orang kalau nggak tergantung nggak seperti itu, nggak ada ya sekolah apa apa misalnya, suatu apa gitu kamu mau pergi misalnya dalam tempat lain misalnya kamu cari bajumu yang merek Dava misalnya ingin kamu pakai dan kok ketika itu merabul ah, ya, alas tidak apa-apa lah lain kali karena kamu nggak tergantung padanya orang ketergantungan nggak begitu nggak bisa harus dia cari dia nggak akan berangkat sebelum itu didapati al muhim itu dari perbuatan, dari kolbunya lebih dahsyat lagi. Bagaimana dia yakin dia akan terlindungi kalau ada sesuatu itu. Bagaimana dia yakin dia akan dapat manfaat kalau ada sesuatu itu dipasrahkan padanya. Makhdul. Orangnya tidak dapat taufik. Allah pasrahkan kepada selain dirinya bahkan dua-duanya ya kolbunya ya badannya perbuatannya ay wakalahullah ila dalika syai' alladhi ta'allaqahu Allah pasrahkan kepada sesuatu itu yang memang dia bergantung kepadanya wal jaza min jinsil amal dan balasannya serupa dengan perbuatannya karena dia bergantung kepada selain Allah, ya Allah bergantung padanya. Faman ta'allaqa billah wa anzala hawaijahu bihi wal taja'a ilaihi wa fawwadha amrahu ilai kafa. Wa qarraba ilaihi kulla ba'id wa yassara lahu kulla Adapun seorang muwahhid yang bergantung kepada Allah hanya kepada Allah dan kepadanya pula dia pasrah iltija iltija itu betul-betul yang ada dalam keyakinannya yang bisa melindungi dia hanya Allah pasrah sudah. Gitu. Nggak ada yang lain. Dia nggak akan selamat kalau bukan Allah yang selamatkan. Lucu, lucu itu kamu menghadap ke sana, kamu uh, mendatangi dan betul-betul meminta untuk mendapatkan perlindungan. Makanya suaka politik itu disebut aluju siasi. Karena orangnya walaupun bukan bab ini, cuma secara bahasa disebut luju karena orangnya kan datang ke sana, datang ke apa namanya embarkasi atau berat minta agar dapat perlindungan, dapat naungan, ini itu. Nah. Hadiahnya kepada Allah. Dia pasrahkan seluruh urusannya. Kalau demikian, yang pada hamba, ya Allah mencukupi segala urusannya. Allah dekatkan untuknya segala yang jauh, jadi dekat, nggak ada jauh. Allah mudahkan baginya segala yang sulit Jadi nggak ada yang sulit Dia pasrah Kepada Robul Ibad Robnya Manusia bahkan seluruh makhluk Dikala orang banyak pasrah Dan bergantung kepada makhluk Nah Wa man ta'allaqa bi ghairihi aw sakana ila ra'yihi wa aqlihi wa dawaihi wa tamaimihi wa nahwi dhalik wa kalahu ila dhalik wa khathalahu. Tetapi kalau orang bergantung kepada selain Allah atau kemudian dia merasa tenang, sukun, dia merasa nyaman bukan dengan syariat tapi dengan akal dan pendapat pribadinya. Sama sekali seakan dia nggak noleh kepada Allah, nggak mau ingat, atau dia merasa nyaman, tenang dengan obat-obatan yang dia konsumsi ketika dia sakit misalnya. Ketergantungannya kepada obat ini. Bagi dia kalau nggak ada obat ini, wah celaka mungkin mati nggak akan sembuh dia. Sehingga segala-galanya bagi ini tertentu dan punya pengaruh Wap baginya atau bahkan kemudian pada tamaim-tamaimnya bergantung Wah, oh, ini cincin, ini kalung, ini gelang, ini sabuk, ini raja. Dan apapun itu bentuknya, dia yakini itu yang membawa kebaikan, keuntungan, menyelamatkan dari malapetaka, dari bahaya, tergantung sangat kepadanya, maka Allah pasrahkan pada semua itu. Allah khudlan. Khudlan itu kata Imam Ibnul Qayyim ketika Allah pasrahkan hamba kepada dirinya sendiri Allah berlepas diri darinya dan tidak memberi taufik kepadanya. Sementara manusia tidak bisa lepas dari Allah barang sekejap mata. If kalau kemudian dia dipasrahkan kepada yang selainnya. Kehancuran yang ada. Harus bahkan dalam tajarik eksperimen orang membuktikan itu kemana pasrahnya kemana ketergantungannya seperti apa hasilnya dibanding dengan Orang yang hanya kepada Allah bergantung, hanya kepada Allah dia pasrah. Allah cukupi dari segala urusannya. Makanya Allah janjikan, "Waman yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh." Yang bertawakal kepada Allah maka cukuplah Allah baginya قال الإمام أحمد حدثنا هاشم ابن القاسم أي عفوا حدثنا هشام ابن القاسم Qala haddathana Abu Sa'id Al-Mu'addib. Qala haddathana man sami'a Atta Al-Khurasani. Qala lakitu Wahab ibn Munabbih wa huwa yatufu bil bait. Kata Atta aku temui Wahab bin Munabbih sedang tawaf di Ka'bah. Fakult aku sampaikan lalu hadisni hadisan ahfadhuhu anka fi maqami hadha wa aujiz sampaikan padaku hadis di tempat ini yang kita sedang tawaf agar aku bisa hafal darimu oleh-oleh umur mula besar wahabin bin tapi tolong yang ringkas ini nggak usah panjang-panjang Qala na'am atau Wahab baik Auhallahu tabaraka wa ta'ala ila Dawud. Oh, Allah wahyukan kepada nabinya Dawud alaihi salam. Ya Dawud. Ama wa izzati wa azamati. Demi kemuliaan dan kebesaranku لا يعتصم بي عبد من عبادي دون خلقي أعرف ذلك من نيتي أعرف ذلك من نيته فتكيده السماوات السبع ومن فيهن والأرضون السبع ومن فيهن إلا جعلت له من بينهن مخرجا داود kalau seorang hambaku benar-benar beriktisam kepadaku, pilih kepadaku, tidak kepada makhlukku semua. Dan itu aku tahu dari niatnya, dari yang tersimpan di dalam lipatan kolbunya, dalam dadanya. Allah maha tahu tentunya apa yang ada dalam kolbu hamba kepada siapa dia bergantung. Lalu hamba ini dimusuhi, makar, tipu daya, yang melak, yang memusuhi dia, yang mau memakari dia, langit-langit yang tujuh dan seisinya bumi yang tujuh dan seisinya artinya dikepung dan di makar dari segala penjuru dan segala kekuatan kata Allah kepada Daud, aku pasti jadikan untuknya jalan keluar. Hatta bumi yang tujuh, langit yang tujuh, isinya bersatu padu, gotong royong untuk berbuat makar dan memusuhi orang ini mau membunuhnya atau mencelakainya. Hmm. Allah jadikan baginya jalan keluar. tak canggih-canggihnya mereka dengan teknologinya, dengan kekuatannya, dengan ini ya sudah. Hitungan manusia nggak mungkin lepas ini orang kena kamu. Kasih baginya jalan keluar. Dan itu ma'ruf. Allah. عزتي وعظمتي لا يعتصم عبد من عبادي بمخلوق دوني أعرف ذلك من نيته إلا قطعت أسباب السماء من يده وأسخطت الأرض من تحت قدمي ثم لا أبالي بأي أوديتها halak dan kalau eh, dan demi kemuliaan dan kebesaranku kata Allah kalau seorang hamba bergantung berlindung kepada makhluk selain aku dan aku tahu itu dari niatnya dalam hatinya kepada siapa dia bergantung sangat. Maka aku putuskan untuknya segala cara, segala jalan dari langit dan aku murkakan bumi yang di bawah telapak kakinya, kemudian aku tidak peduli di mana hamba itu, di lembah mana hamba itu akan binasa walayyadubillah. Asar ini di Musnad Imam Ahmad tidak dijumpai tetapi adanya di Abu Nuaim di dalam Hilyatul Aulia juga Ad-Dailami dalam Musnadul Firdaus begitu pula Ibn Asakir dalam tarikh ah. Al-Muhim makna yang tersampaikan tercukupi dengan ayat Quran, "Man yatawakkal 'ala Allah Fahuwa hasbuh." Demikian pula hadis Hasan di riwayat Abdullah bin Ukaim tadi man ta'allaqa syai'an wukila ilaih yang bergantung kepada sesuatu dipasrahkan kepadanya man ta'allaqa syai'an ini konteksnya konteks syarat man fa'ala kada kada dan syai'an nakiroh berarti nakiroh dalam siak syart memberi faedah umum segala sesuatu <clears throat> yang dia bergantung kepadanya maka Allah pasrahkan dia kepada sesuatu itu. Artinya kerugian besar dan kesengsaraan yang akan dia peroleh. Karena seorang hamba hanya bisa selamat, bisa bahagia, bisa tenang dan nyaman jika dia bergantung kepada Allah semata dan jika dia mendapat pertolongan dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Abdullah bin Uqaim kita bisa ambil pelajaran penting bahwa at-ta'alluq ketergantungan itu ulama bagi menjadi tiga Yang pertama ketergantungan kepada selain Allah yang mengeluarkan seseorang dari millah dari agamanya dan itu tentunya merusak tauhid bahkan pokok dari tauhid yaitu ketika seseorang bergantung ketergantungan kepada sesuatu yang tidak mungkin sama sekali sesuatu itu punya pengaruh sama sekali nggak ada pengaruhnya dan dia yakini ini bisa menentukan, bisa mempengaruhi, bisa merubah sesuatu padahal nggak ada pengaruhnya sama sekali. Pengaruh dari sisi mana? Tulisan atau benda-benda tersebut yang ditaruh di kain atau di sabuknya dia anggap bisa menepis balak darinya, mendatangkan keuntungan, kebaikan baginya, nggak ada. atau secara menyeluruh total dia betul-betul bergantung kepada sesuatu itu. Waliyadzubillah. Sehingga dia benar-benar berpaling dan lupa sama sekali tidak ada di dalam kolbunya Allah subhanahu wa ta'ala untuk dia bergantung kepadanya. Dan seperti itulah kuburin kepada kuburan-kuburan orang soleh yang mereka keramatkan. Di situ mereka berharap dapat kebaikan, keuntungan, atau terhindar dari kejelekan dan malapetaka. Dengan yakinnya kuburan ini punya pengaruh, punya kemampuan, punya kekuatan untuk semua itu. Yang kedua, ketergantungan yang menafikan kesempurnaan tauhid. Yaitu ketika seseorang tahu bahwa perkaranya segala sesuatu di tangan Allah. Asbab juga di tangan Allah tetap dan dia pun bergantung kepada asbab yang syar'i yang sohi sebab-sebab yang syar'i dan sohi benar tetapi melampaui batas berlebihan dalam ketergantungannya sampai-sampai dia berpaling terlalaikan dari musabib yaitu Allah yang menentukan karena sangat berlebihannya dalam ketergantungannya kepada asbab tapi sebatas perbuatan bukan dengan keyakinan Maka yang ini menafikan kesempurnaan tauhidnya. Asbab dia tahu dan dia yakin Allah hanya Allah yang tentukan. Kebaikan, kejelekan Allah yang tentukan di tangannya asbab pun Allah yang atur. Allah yang tentukan. Dia tahu, dia yakin itu. Nah, cuman kemudian ketergantungannya kepada asbab-asbab yang syar'i dan sahih bahkan. Nah, itu lebih dari yang seharusnya. Entah itu dalam pengobatan atau asbab-asbab yang lain. Anak misalnya dengan nikah, asbab syar'i sahih. Nikah sebab yang syar'i dan sahih untuk punya anak. Nah, tapi kemudian dia ketergantungannya kepada asbab ini eh, mendominasi <coughs> dirinya, perbuatannya? Keyakinannya tidak. Ya tahu Allah yang menemukan segalanya. Seakan terkesan pasti dia punya anak dengan nikah. Pasti dia punya keturunan dengan nikah ini. Dan dia yakin dengan dirinya Wah, misalnya saja, misalnya dia sudah cek ke dokter, dia sudah ke lab, periksa, oh ini oh, bagus, dalam keadaan stabil, dalam keadaan apa, eh, sedang subur-suburnya, mungkin istrinya pun demikian diperiksakan ini itunya, terus dia yakin sudah Nah. Dengan sebab ini dia punya anak. Seperti terlalaikan, seperti terlupakan bahwa musabibnya adalah Allah. Kalau Allah tidak kehendaki, yang tidak akan terjadi. Hatta istrimu subur, hatta kamu sehat walafiat dan kadar apa namanya uh, hormonmu bagus, protein tinggi kamu konsumsi. Nah, walhasil berapa banyak Allah tidak kehendaki ya tidak jadi. Maka perbuatan semacam ini menafikan kesempurnaan dari tauhid. Yang ketiga, ketergantungan yang jaiz, boleh. Sahih. Ketergantungan yang benar. Yaitu orang bergantung, ketergantungan kepada sebab dengan keyakinan bahwa ini sekedar sebab. Dia jalani sebagai asbab. Tapi artinya sebab sebab dia tahu untuk mendapati sesuatu. Ya harus dia jalani. <clears throat> Tapi dia tahu ini sekedar sebab. Sekedar jalan. Sekedar cara. Tidak punya pengaruh apa-apa. Yang menentukan musabibnya Allah Tabaraka wa Ta'ala ia yakin bahwa kalau Allah kehendaki asbab ini bermanfaat akan bermanfaat dengan izin Allah. Kalau Allah kehendaki asbab ini jadi sia-sia, ya jadi sia-sia. Nggak ada gunanya. Dan inilah yang benar dalam ketergantungan kepada asbab. Kamu yakin ini sebatas asbab? Tidak lebih dari itu. Asbab itu dalam bahasa Arab artinya jalan atau penyambung dari sesuatu ke sesuatu itu sabab atau asbab. Dari sini akan ke sini. makanya dikatakan ini sebabnya. Asbab. Tetapi yang dia yakini musabibnya lah yang berpengaruh dan menentukan segalanya. Allah kehendaki untuk seperti hukum asalnya asbab ini menjadi asbab ya menjadi asbab tidak Allah kehendaki untuk menjadi asbab seperti hukum asalnya ya tidak menjadi asbab kan betapa banyak seperti itu banyak sekali digambarkan seperti nikah tadi an nikah sebab li husulil walad nikah sebab syar'i sebab sahih untuk kamu punya Anak, toyib, apakah pernikahan kamu menentukan segala-galanya pasti kemudian kamu punya anak? Ya Nabi Sulaiman salam Gilir seratus istrinya dalam satu malam nah, Dan eh, salam Dengan yakinnya beliau masing-masingnya akan punya anak lahir dan akan aku persiapkan untuk mujahid visabilillah. Diingatkan malaikat sudah wahai Sulaiman katakan insya Allah. Tapi beliau terlalaikan untuk mengucapkan insya Allah. Berhasil digilir ratus istrinya wala satu lahir kecuali satu dari seratus itu hanya satu istri yang lahir itu pun setengah manusia bayi yang tidak sempurna Allah yang kehendaki segala sesuatu asbab kalau Allah tidak kehendaki jadi asbab yang nggak ada gunanya nah ini makanya diyakini, jangan melampaui batas. Yakini saja dia sebagai asbab. Cuman pengantar saja. Namanya pengantar. Ya kamu tahu, kamu yakin memang ini asbab. Untuk ke sana harus seperti ini. Bahkan lebih dari itu bagi seorang muwahid. Kalau Allah kehendaki hatta tanpa asbab bisa terjadi. dan tanpa bapak, tanpa ibu. Allah ciptakan. puasanya Allah Ta'ala. Nah. Hawa terlahirkan atau terciptakan dari bapak tanpa ibu. Padahal asbabnya harus nikah lewat dan gini. Isa alaihissalam ibu tanpa bapak Allah yang kehendaki, Allah yang putuskan, dia yang menentukan segala sesuatunya. dia di Al-umur biadillah. Urusannya segala sesuatu di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketergantungan kolbu harus kepada Allah. Adapun asbab, ya kamu jalani. Kamu pingin punya uang, punya pingin penghasilan, asbab, kerja. Yang petani bertani, bercocok tanam, yang peternak ya beternak, ngopeni binatangnya, sapi, kambing, atau apa yang lain. Yang pekerja ya bekerja, ya. Wah, kata. Asbab untuk dapat rizik dan kamu yakini itu sebatas asbab yang menentukan di sana. Berapa kali, berapa banyak si petani sudah dengan apa? biaya dengan pelatennya, mulai bibit, nyirami, mopo ini itu. Subhanallah Allah tentukan lain. Banjir bandang datang, wa ma, wa ilaha apa. Hancur. Wala satu rupiah dia dapati keuntungan. Asbab sudah dia jalani. Tapi penentunya bukan asbab. Nah, begitu pula si peternak tiba-tiba kena penyakit misalnya atau apa mati. Wah, kan pekerjaan kamu. Nah, semuanya. Obat pun demikian, berapa banyak apalagi dalam pengobatan hatta itu merek paten dan yang sudah teruji secara klinis top udah nggak ada gunanya kalau Allah tidak tentukan asbab ini nggak akan jadi asbab sakitnya malah parah dan hmm. makin menjadi tidak bisa melebihi kapasitas dia sebagai asbab maka merugi dan merugi orang yang bergantungnya justru kepada asbab. Dokter asbab untuk kamu sembuh dari penyakit. Nah, begitu yang lain. Nah, apalagi ketergantungannya kepada sesuatu yang tidak punya pengaruh sama sekali. Nah, kalau tadi saja sudah mengurangi dan menafikan kesempurnaan tauhid, Padahal itu asbab yang syar'i yang sahih. Padahal dengan pernikahan, dengan obat, dokter atau yang lain lain Apalagi kalau sama sekali nggak ada pengaruhnya. Bergantungnya kepada benda-benda atau gelang, kalung, waila, cincin, waila sabuk di pinggulnya, waila apalah, susu dimasukkan ke tubuh. Sesuatu yang nggak punya pengaruh sama sekali bukan asbab bahkan sama sekali lebih celaka dan lebih binasa seperti yang uh, Rasul sebutkan sallallahu alaihi wasallam man ta'allaqa syai'an ukila ilaih man ta'allaqa syai'an ukila ilaih barang siapa yang bergantung kepada sesuatu maka dia akan dipasrahkan kepada sesuatu itu bahkan pelajaran dari khiyar habil ummah sahabah radhiyallahu anhum yang Allah ingatkan hah seperti yang Allah sebutkan wa yauma hunain id a'jabatkum kathratukum ketika perang Hunain ingat kalian ketika kalian bangga pede sekali dengan jumlah kalian yang begitu banyak mulai ada ketergantungan kepada asbab itu asbab memang untuk menang dalam peperangan pasukan ya tentunya asbab peperangan harus ada pasukan pasukan, senjata, jumlah, asbab. Nah, yang lebih banyak, lebih ini, strategi, persenjataan, kekuatan, asbab hmm, untuk menang. Mulai kemudian mereka ada bentuk ketergantungan kepada ini melampaui batasnya seakan seperti lalai dari musabibnya Falam tughni ankum minallahi syai'a. Ternyata nggak ada gunanya sama sekali, justru mereka terpukul. Radhiyallahu taala anhum. Maka at-ta'alluq ketergantungan dengan perbuatan ataupun dengan kolbu hendaknya bagi seorang muahid hanya kepada Rabbul Alamin وصلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين Samsung Samsung